dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bani Malikin beliau memasuki bab baru ya atau pembahasan yang baru dari pembahasan ya isim-isim yang ma'rifah di mana kita memasuki isim ma'rifah yang kedua yaitu al-alamu Kemudian di bab ini Ya, beliau hafizahullahu taala kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu bait yang ke-72 dan 73 pada Alfiyah beliau. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengatakan ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin wa khirniqa yaitu alam itu adalah isim yang membuat musammanya ya musamma itu adalah sesuatu yang dinamakan atau diberikan nama dengan alam tersebut menjadi apa menjadi yu'ayyin ya menjadi tertentu ya menjadi tertentu secara mutlak yang nanti maksudnya secara mutlak itu tanpa adanya korinah. Contohnya apa? Kaja'farin bakhir niko. Ya, contohnya adalah Ja'farun. Ya, Ja'farun itu adalah nama seorang laki-laki. Kemudian niko. Ya, niko adalah nama seorang wanita. Wa koronin wa adanin wa lahiqi wa wa hailatin wa Dan juga koronin ya, atau koronun. Ya, koronun itu adalah nama kabilah. Kemudian adanun. Ya, adanun adalah nama negeri. Kemudian lahiqun. Ya, lahiqun adalah nama kuda. Kemudian syadqamun adalah nama untuk unta Kemudian hailatun itu nanti nama untuk kambing. Kemudian washiqun itu adalah nama untuk anjing. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab yang berisikan bait ke-72 dan 73 ini. Yaitu judulnya Ta'riful Alami wa Musammahu yaitu definisi atau pengertian alam dan juga musammahu yaitu perkara-perkara yang diberikan nama dengan alam. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan ya penjelasan mengenai dua bait ini. Hadzal qismu min aqsamil ma'arifi. Ya ini adalah Ya, macam yang kedua dari macam-macam isim ma'rifah. Ya, atau ini adalah pembahasan mengenai isim ma'rifah yang kedua. Wa huwal alamu. Ya, yaitu al-alam. Wal alamu naw'ani. Dan alam itu ada dua jenis. Ya, al-awwalu jenis yang pertama alamun syakhsiyun yaitu alam yang digunakan untuk menamai syakhsi ya yaitu individu wa huwal madhkuru huna dan alamun syakhsiyun itulah yang dibahas di sini wa aktsaru mabahithil babi tata'allaqu bihi dan mayoritas pembahasan, pembahasan ya mayoritas pembahasan dari bab ini yaitu bab al-alam itu terkait dengan yang ini yaitu alamun syakhsiyun. Athani, ya, jenis yang kedua, alamu jinsin, ya, yaitu alam untuk jenis. Wa qad dzakarahu Ibnu Malikin fi akhiril babi. Ya, dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan mengenai alam jenis ini di akhir bab alam ini. Wa alamus syakhsi ya dan yang dimaksud dengan alamus syakhsi itu adalah huwa lismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Ya. Ya, yaitu isim yang membuat ya sesuatu yang diberi nama tersebut itu menjadi tertentu secara mutlak. Ya, tertentu artinya yang menjadi ya menjadi khusus, menjadi tertentu. yang menjadi sesuatu yang kita tuju. Nah, contohnya jaa Khalidun. Ya jaa Khalidun. Telah datang Khalid. Maka Khalidun itu adalah alamus syakhsi. Yaitu nama yang digunakan untuk memberikan nama di sini adalah seorang laki-laki. Dan qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Muhammadur Rasulullah ya, dalam surat Al-Fatih ayat 29 ya yaitu Muhammad itu adalah utusan Allah maka Muhammadun di sini adalah juga alamus syakhsi ya nama yang digunakan untuk uh, menamai individu. Wa qawluna ismun ya ini membahas mengenai definisi tadi yaitu huwalismul ladhi yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Ya. Dan ucapan kami ismun hadha jinsun. Ya, ismun itu adalah jenis. Yashmalun nakirota wal ma'rifata yang jenis tersebut itu mencakup ya, isim nakirah dan juga isim ma'rifah. Kemudian wa qawluna yu'ayyinu musammahu maksudnya ya. Jadi yu'ayyinu musammahu di sini qaidun akhrajan nakirota. Ya kalau tadi isim saja berarti nakirah dan ma'rifah masuk definisi. Namun di sini ditambahi qaid ya yaitu batasan yu'ayyinu musammahu. Ya, yang membuat yang diberi nama itu menjadi tertentu. Maka ini qaidun akhrajan nakirota. Karena atau qaidun akhrajan nakirota adalah batasan yang mengeluarkan nakiroh dari definisi alam. Ya. Mengapa? Li'annaha tadullu ala syai'in ghairi muayyanin karena ya ha kembali ke nakiroh. Karena nakiroh, isim nakiroh itu menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Ya, sesuatu yang umum. Ya, misalnya rojulun, yaitu bisa laki-laki mana saja, ya tidak tertentu. Kemudian mutlakon atau wakauluna mutlakon, ya, dan ucapan kami mutlakon, ai bila natin. Artinya tidak ada korinah. Ya, tidak ada atau tidak perlu adanya petunjuk atau alasan. Ya. Wa hadzal qaidu li ikhraj baqiyatil ma'arifi. Ya, wa hadzal qaidu li ikhraj baqiyatil ma'arifi. Dan qaid ini ya, atau batasan ini untuk mengeluarkan ya seluruh isim ma'rifah yang tersisa atau seluruh isim ma'rifah selain alam. Ya, mengapa? Fa inna kulla wahidin minha la yu'ayyinu musammahu illa biqorinatin. Ya, karena setiap dari minha, ya isim-isim yang ma'rifah tersebut, itu tidak dapat membuat yang dinamainya itu, musammanya itu menjadi tertentu, melainkan dengan korinah, yang melainkan dengan petunjuk. Dan korinah itu ada beberapa jenis, yaitu korinatin, ya lafziyatin di sini. Yaitu korinah yang berupa lafat. Artinya tampak wujudnya di dalam lafat. Contohnya apa? Ka'al awis silati. Contoh korinah yang lafziyah adalah al atau silah. Nahwu contohnya hadorol waladu. Ya, hadorol waladu. Telah hadir ya anak tersebut. Maka al-waladu di sini itu menjadi ma'rifah karena adanya al. Fahuwa ma'rifatun liwujudi al maka al-waladu itu ma'rifah karena ada wujud al. Jadi di sini al adalah korinahnya. Ya. Fa'idha zalat soro nakiratan. Ya, dan jika al itu hilang dari kata al-waladu, maka jadilah al-waladu itu menjadi nakiroh, menjadi waladun. Kemudian wal asmaul mausulatu ya dan isim-isim e, mausul itu ma'arifu biqorinatis silati. Ya. Jadi isim-isim mausul itu adalah isim-isim yang ma'rifah atau isim mausul adalah isim yang ma'rifah. Apa yang menjadi korinahnya, apa yang menjadi petunjuknya yaitu as-silah. Ya, jadi dalam hal ini adalah silah mausulnya. Nanti akan kita bahas Eh, lebih lanjut pada pembahasan mausul. Nahwu hadaral ladzi alqal kalimata. Ya, hadaral ladzi alqal kalimata. Ya telah datang ya seseorang yang ya, alqal kalimah itu bisa berpidato atau berbicara di depan orang banyak. Ya. Maka perhatikan di sini alladzi ya, itu hanya akan menjadi ma'rifah dengan silah, yaitu alqol kalimata. Kalau hanya hadorol ladhi, maka itu masih belum lengkap. Ya, jadi alladhi di situ memerlukan silahnya yaitu alqol kalimata. Au natin, ya ini diatofkan ke ya illa bi natin tadi. natin maknawi yatin. Korinah yang menjadikan suatu isim itu menjadi ma'rifah, itu juga ada korinah maknawi Ya. Katakallumi fi kaulika anak. Ya, contohnya adalah takalum sesuatu yang menunjukkan kata ganti orang pertama. Seperti ucapanmu, ana, ya saya. Wal khitobi fi anta. Dan khitab yang menunjukkan kata ganti orang kedua. Itu korinah maknawiyah, yaitu anta. Atau contohnya anta. Wal ghaibati fi huwa. Dan juga ada e, korinah yang maknawiyah itu adalah ghaibah. Yang menunjukkan kata ganti orang ketiga. Contohnya adalah huwa. au isyaratin hissiyatin au ma'nawiyatin. Ya, dan yang juga bisa menjadi korinah bagi suatu isim yang ma'rifah itu adalah isyarah. Ya, sesuatu yang menunjukkan akan hissiyah. Hissiyah itu adalah sesuatu yang dapat ya dirasakan oleh indera. Au ma'nawiyatin atau sesuatu yang menunjukkan akan ya sesuatu yang maknawiyah, artinya tidak dapat dirasakan oleh indera. Kama fi asma'il isyarati. Seperti pada isim-isim isyarah. Nahwu contohnya, Hada muwazzafun mukhlisun. Hada muwazzafun mukhlisun. Ya, ini adalah ya, pegawai ya, atau karyawan yang tulus maka seorang karyawan itu dapat dilihat. Maka itu adalah isyarah yang hissiyah. Au hadha ra'yun sadidun. Ya contohnya ini adalah ya pendapat yang baik atau benar. Ra'yun ya pendapat itu tidak dapat dirasakan oleh indra. Oleh karena itu masuk dalam isyaratun ma'nawiyatun. Ammal alamu fahuwa ghaniyun binafsihi anil qorinati. Ya, adapun al-alam itu adalah isim ma'rifah yang dengan zatnya, dengan dirinya, itu ghaniyun an ya ghaniyun an itu tidak memerlukan ya Ghaniyun nafsihi anil qarinati. Yang dengan dirinya, dengan zatnya sendiri, itu tidak memerlukan akan qarinah. Wa musammal alami thalathatu anwa'in. Ya, kemudian kita masuk pembahasan berikutnya. Dan musamma, ya sesuatu yang diberikan atau ya wa musammal alami ya sesuatu yang diberikan nama dengan alam tersebut atau sesuatu yang disebut dengan alam itu ada salah satu anwa'in. Ada tiga macam. Al-awwalu yang pertama afradun nasi yaitu individu manusia. Mislu contohnya Muhammadun yaitu Muhammadin. Ya, contohnya adalah Muhammadun wa Khalidin. Contohnya lagi Khalidun wa Abdil Azizi Ya, dan contohnya juga adalah Abdul Aziz. Wa asiyatu atau wa asiyata. Contohnya adalah juga Asiyah. Wa karimata dan juga karimah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim ya inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Ya sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaumnya Musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Maka di sini ada dua alam ya yaitu eh, Qarun ya Qarun dan Musa. Maka Korun dan Musa itu adalah nama bagi masing-masing individu manusia. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Maryamu Ya, ya Maryamu anna laki hadha. Ya, ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, ya dari mana kamu memperoleh ini? ya, yaitu makanan. Maka di sini ada maryamu. Ya, maryamu. Maryamu itu adalah nama. Ya, nama bagi seorang wanita. Ya, tadi itu surat Al-Qasas sebelumnya 76 dan yang ini ayat atau surat Ali Imran ayat ke-37. Athani yang kedua afradul hayawanatil lati yakunu lil wahidi minha. Ya atau afradul hayawanatil alifati dulu ya. Yaitu ya, nama yang digunakan untuk ya menamai individu-individu hewan yang jinak. Ya, biasanya hewan yang diberi nama itu adalah hewan yang jinak. Ya, misalnya hewan peliharaan. Allati yakunu lil wahidi minha alamun khassun bihi. Yang ya satu atau individu dari hewan-hewan tersebut itu memiliki nama yang khusus. Ya, misalnya kita memiliki ya, lima ekor kucing misalnya. Ya, biasanya masing-masing kucing tersebut itu memiliki nama yang khusus bagi masing-masing kucing tersebut. Ya. Mithlu contohnya lahiqun alamun ala farasin. Contohnya adalah lahiq. Itu adalah nama untuk kuda. Kita lihat catatan kaki. Lissahibit taji al-mutawaffa ba'da sanati sab'in wa tis'ina wa sittimi'atin lil hijrati uh, as-sahibi at-taji yang wafat ya setelah tahun 697 Hijriyah kitabu al-halbati atau kitabu al-halbatu fi asma'il khaylil masyhurati fil jahiliyati wal islami Ya, jadi beliau As-Sahibi At-Taji itu memiliki kitab Al-Halbah fi Asma'il Khailil Mashhurati fil Jahiliyati wal Islami. Yaitu buku yang menyebutkan mengenai nama-nama kuda pada zaman jahiliyah dan juga zaman Islam. Dzakara fihi mi'atan wa arba'atan wa thamanina alaman lil khayli di dalam buku tersebut, yadzakara fihi mi'atan wa arba'atan wa thamanina alaman lil khayli. Di dalam buku tersebut, ya as-sahibi at-taji itu menyebutkan ya 184 nama untuk kuda. Murattabatan ala hurufil mu'jami. Ya yang diurutkan mengikuti ya huruf-huruf di kamus wa huwa matabu'un tahqiqid dukturi Hatimi bin Salihin Domini. Ya, dan buku tersebut dicetak dengan tahqiq ad-doktor Hatim bin Salih ad-Domin. Maka di antara 184 nama kuda tersebut salah satunya adalah lahik ini. Wa syadaqamun bidalil muhmalati Ya, dan syadaqamun itu dengan dal yang muhmalah. Ya, dal yang muhmalah, muhmalah itu pembahasan ya ortografi. Maksudnya dalnya kosong, tidak ada titiknya. Karena kalau dal yang ada titiknya menjadi dal. Ya. ya. Atau mudahnya ya huruf dal gitu saja ya. Dal yang kosong tidak mengandung titik. Alamun ala jamalin. Dan syadaqamun adalah nama untuk unta. Athalithu yang ketiga, asya u ukhro laha silatun wathiqatun bihayatin nasi. Dan juga perkara-perkara yang lain, ya perkara ketiga yang athalithu, per perkara ketiga yang diberi nama dengan alam itu adalah asya u ukhro laha silatun wathiqatun bihayatin nasi yaitu perkara-perkara lain yang memiliki ya hubungan yang kuat dengan kehidupan manusia. Wa a'malihim ya dan juga pekerjaan-pekerjaan manusia. Ka asma'il biladi ya, seperti nama-nama negeri wal qabaili dan juga nama-nama kabilah wa nahwiha dan yang sejenis dengannya. Mithlu contohnya Makkata Ya Makkah itu nama negeri atau nama kota. Kemudian Al-Madinati. Ya, kemudian Madinah juga nama kota. Misra. Ya, kemudian Mesir itu adalah asma'u biladin. Ya, ketiga itu adalah nama-nama untuk negeri. Wa mithlu contohnya tamimin, ya tamim, kemudian toyi'in, itu toyi, kemudian gotofana, Ya Qatofana, Tamim dan Toyi adalah asma'u qobailah. Yaitu nama-nama untuk kabilah. Wa innama wudi alihada wa ma qablahu a'lamun. Ya dan sesungguhnya yang diberikan nama-nama itu hanyalah yang kita sebut ini dan yang sebelumnya. Yaitu tiga jenis tadi. Individu manusia, individu hewan, dan perkara-perkara lain yang terkait dengan kehidupan manusia. Li'annal gharada minal alami ta'yinul musamma. Karena ya, tujuan dari memberikan nama atau tujuan dari alam itu adalah untuk membuat supaya musammanya, itu sesuatu yang diberi nama, itu menjadi tertentu. Wahada matlubun fil ma'lufati. Dan ini adalah perkara yang diperlukan, dituntut untuk hal-hal yang umum atau hal-hal yang ada banyak. Kal khayli, ya, seperti kuda. Kuda itu ada banyak. Ya, maka untuk menjadi tertentu diberilah nama. Wal ibili, ya unta juga. Unta itu ada banyak. Supaya salah satu unta itu menjadi tertentu, maka diberikan nama. Wal biladi wa ghairiha, ya, dan negeri-negeri itu juga banyak, ya maka supaya menjadi tertentu diberikan nama. Dan selain ketiganya. Wahada makna qawlihi ismun yu'ayyinu ila akhirihi. Dan ini makna ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, ya ismun yu'ayyinu sampai akhir. Ay Alamu dhalikal musamma alladhi yu'ayyinu musammahu ta'inan mutlaqan bila qaidin. Itu nama dari musamma, ya dari sesuatu yang diberi nama tersebut, ya itu adalah sesuatu yang membuat musammanya itu menjadi tertentu secara mutlak tanpa adanya qaid, ya tanpa adanya batasan. Thumma mathala lil a'lami Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh untuk nama-nama. Ja'farun ismu rajulin. Maka Ja'far adalah nama laki-laki. Wa khirniqu alamun alal alam ra'atin. Ya alamun alam ra'atin. Khir, khirniq adalah nama untuk wanita. Wa qaranun ala muqabilatin. Ya, dan qaranun adalah nama qabilah Wa adanun alamu baladin. Dan adanun adalah nama negeri. Wa adanun ya adanun adalah nama negeri. Wa lahiqun alamu farasin. Dan lahiq adalah nama kuda. Wa syadqamun alamu jamalin. Ya, tadi dikatakan tal yang muhmalah harusnya syadqamun ya syada komun, ya Allah alam sebenarnya syada komun. ya syada komun alamu jamalin ya dan syada komun adalah nama untuk unta wa hailatun alamu syatin ya dan hailatun adalah nama kambing wa alamu kalbin dan wasyiq adalah nama untuk anjing ya sebenarnya betul kalau di baitnya itu syada komun ya jadi syadaqamun nama unta, ya. kemudian haylatun nama kambing, dan wasyikun nama anjing. Kita lihat catatan kaki. Ya'lam anna bna malikin rahimahullahu lam yadhkuril ahkamal lafziyyata li'alamis syakhsi. Ketahuilah bahwa Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan hukum-hukum lafziyah yang terkait dengan alamus syakhsi. Ya. Ma'a annahu qala fi alamil jinsi alladhi sayati. Ya padahal beliau itu menyebutkan ya, menyebutkan hukum-hukum lafziyah untuk alamul jinsi. Ya sebagaimana nanti akan dibahas yaitu wa wada'u li ba'dil alam ka'alamil ashkhasi lafdhan wa huwa am. Ya wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka'alamil ashkhasi lafdhan wa huwa am. Ya, ini nanti di akhir ya bab ini. Ya, beliau menyebutkan hukum-hukum lafdhiyah untuk alamul jinsi, tapi beliau tidak menyebutkan hukum lafdhiyah untuk alamus syakhsi. Fanaqulu maka kami katakan li alami syakhsi hukmani. Untuk alam syakhsi yaitu ada dua hukum. Al-awwalu ma'nawiyun. Yang pertama adalah hukum maknawi. Wa huwa dalalatu ala fardin muayyanin. Yaitu ya penunjukan terhadap suatu individu yang tertentu wa qad ya'ridu lahu syuyu'u 'inda tathniyatihi aw jam'ihi. Suatu nama yaitu alam syakhsi itu terkadang menjadi sesuatu yang umum yaitu menjadi sesuatu yang tersebar atau menjadi sesuatu yang umum. Kapan itu? Inda tathniyatihi, ya, ketika dimusannakan, au jam'ihi, ketika, atau ketika dijamakkan ya fa yafqidu ta'rifuhu bil alamiyati maka pada saat dimusannakan atau dijamakkan itu menjadi hilang yang menjadi hilang kemakrifahannya dengan alamiyah ya contohnya Muhammadun yaitu ma'rifah tapi kalau Muhammadani itu tidak lagi ma'rifah ya hilang kemakrifahannya maka wayahtaju ila ta'rifin akhara. Maka ketika ditasniahkan, dimusannakan atau dijamakkan, dia memerlukan kepada pemakrifah yang lain. Ya, idza qatadal maqamu dzalika. Jika kondisi menuntut ya hal yang demikian Latin min wasa ilit ta'rifi yaitu dengan wasilah dengan bantuan Ya wasilah-wasilah pemakrifahan ta'rif. Wa minha al. Ya dan di antara wasilah ta'rif itu adalah al. Nahwu contohnya ja'al Muhammadani ketika dimusannakan. Ya kalau ja'a Muhammadani itu Muhammadani itu bukan ma'rifah lagi. Tapi supaya ma'rifah bagaimana ditambah al menjadi ja'al Muhammadani awil muhammaduna ya atau ja'al muhammaduna ya kalau ja'a muhammaduna saja itu belum ma'rifah maka supaya ma'rifah ditambahkan al di situ ya maka telah datang dua Muhammad tersebut dan telah datang ya para Muhammad tersebut Afani hukum yang kedua lafdhiyun yaitu hukum lafdhi wa huwa kama yali dan hukum lafdhi itu sebagaimana yang berikut Al-awalu yang pertama annahu la yudhafu ya bahwa alam itu tidak diidhofahkan. Artinya tidak boleh menjadi mudhaf. Hukum asalnya demikian. Li'adami hajatihi ilal idhafati. Karena nama itu tidak perlu akan idhafah. Ya, tidak perlu li Li'annahu ma'rifatun bil alamiyati karena alam itu sudah ma'rifah karena alaminya. Illa li ghorodin, ya melainkan jika ada keperluan. Kata kali lilistiraki, ya kata kali lilistiraki. Seperti ya mengurangi ya kesamaan, ya mengurangi perserikatan atau mengurangi kesamaan. Contoh maksudnya bagaimana? Misalnya Muhammadun, Ya, Muhammadun mungkin di sekitar kita itu ada banyak yang namanya Muhammadun. Ya, maka pada saat seperti itu, ya ada banyak istirok. Ya, ada banyak orang-orang yang memiliki nama sama, yaitu Muhammad. Maka pada seperti ini, untuk menyempitkan atau mengurangi tadi istirok, kesamaan, maka boleh diidofahkan. Fatajuzu idofatuhu. Maka boleh pada saat itu diidofahkan ya. Karena pada saat itu ya pada saat banyak atau pada saat istirok ya banyak orang yang memiliki nama sama misalnya Yujero majrol asma isyai'ati ya maka pada saat itu alam itu diposisikan pada kedudukan isim-isim yang tersebar ya atau isim-isim yang umum allati tahtaju ila idahin wa ta'inin yang isim yang umum tersebut itu memerlukan akan penjelasan dan juga sesuatu yang membuatnya menjadi tertentu. Mithlu rajulin gulamin. Seperti rajulun dan gulamun. Ya, laki-laki dan anak-anak. Ya. Maka misalnya ya di sekitar kita itu ada banyak orang yang namanya Muhammadun, ya mungkin 10, ya. Maka pada saat seperti itu alam Muhammadun itu didudukkan sebagaimana posisi rojulun dan gulamun. Ya, seolah-olah itu isim yang umum. Ya. Bisyarti, ya tapi syaratnya, antakunal idhafatu li ghairi abihi. Ya, idhafahnya itu tidak boleh kepada, atau idhafahnya itu harus kepada selain ayahnya. Jadi syaratnya, idofahnya itu tidak boleh kepada ayahnya. Jadi mudhaf ilaihinya itu bukan ayahnya. Qalatil Arabu, ya orang Arab itu mengatakan Qaisu Laila. Ya Qaisu Laila. Jadi Qais diidofahkan kepada Laila. Maksudnya ya Qaisnya Laila. Kemudian Umarul Khairi. Ya Umarul Khairi. Ya mungkin ada banyak orang yang bernama Umar, ya ini disandarkan kepada Al-Khair. Kemudian Robi'atul Farasi. Ya mungkin ada banyak orang yang namanya Robi'ah, ya diitofahkan kepada Al-Faros. Wa minhu qawlus syairi. Dan di antara praktiknya, itu adalah ucapan penyair. Ala zaiduna yauman, yauman naqa ro'sa zaidikum ya bi abyadi madi syafrataini yamani ya jadi ala zaiduna yauman naqa ra'sa zaidikum bi abyadi madi syafrataini yamani ya ala bisaifi itu maksudnya adalah doroba bisaifi jadi zaid kami itu menebas kepala zaid kalian pada hari An-Naqa. Ya, Yauman itu salah satu peperangan ya dari peperangannya Banu Tayyi. Ya. Dengan ya pedang yang putih yang dua sisinya itu ya tajam dapat memotong dan pedang tersebut dari Yaman. Apa syahidnya di sini ada Zaiduna dan Zaidikum. Ya mungkin pada saat itu nama Zaid itu banyak. Ada banyak. Maka yang pertama Zaid itu disandarkan kepada kami. Zaiduna. Ya, diidofakan kepada kami. Kemudian Zaid yang lain yang tertebas tadi. Ya, diidofakan kepada kum. Ya, maka ala Zaiduna yauman nako roksa Zaidikum. Ya, pada saat seperti itu boleh Zaid itu disandarkan atau diidofakan kepada domir. Kemudian <clears throat> wa ammal isti'malu syai'u indana ya akhiran dan adapun ya penggunaan yang tersebar di sisi kita ya baru-baru ini min idhafatil alami ismil walidi yaitu mengidhafahkan nama kepada nama ayahnya wa isqati wa isqati kalimati ibnun ya dan diidofahkan dengan menghilangkan kata ibnu ya menghilangkan kata ibnu kaqaulihim sebagaimana ucapan sebagian mereka Muhammadu aliyin ya Muhammad Ali atau Aliyu abdillahi Ali abdullah yaitu diidhofahkan kepada nama bapaknya. Fahada ghairu sahihin lughatan. Maka ini ya perkara yang keliru secara bahasa. Wala yu'rafu dhalika fi kitabin wala sunnatin. Dan ini tidak diketahui ya baik dari Al-Qur'an dan juga tidak dalam ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muta'ammilu fi kutubis siyari wat tarajimi wal a'lami ya dan penelitian atau perenungan terhadap kitab-kitab atau mencari secara detail di kitab-kitab ya siar sejarah kemudian tarojim ya biografi wal a'lam dan juga mengenai tokoh-tokoh ya la yajidu syai'an min dzalika albattata. Ya, maka penelitian atau pencarian secara rinci itu tidak akan ditemukan sesuatu pun mengenai praktik seperti itu. Yaitu nama diidofahkan kepada nama bapaknya. albatata, ya sama sekali. وَمَا كَانَ muslimuna ya'rifuna إِسْقَاطَ lafzati ibnu fin nasabi. Ya dan dahulu orang-orang Islam itu tidak tidak mengenal ya cara yaitu menghilangkan lafadz ibnun dalam menasabkan. Wa ma hasala dzalika illa bitaqlidil a'a. Wa ma hasala dzalika illa bitaqlidil a'ajimi. Dan tidaklah itu terjadi melainkan hanya ya taklid ya mengikuti ya mengikuti orang-orang ajam ya orang-orang non Arab wat tasyabbuhi bi a'da'illahi dan menyerupai ya musuh-musuh Allah ya wa qad dzakara ba'dul bahithinal muhaqqiqina dan sungguh sebagian dari peneliti dan juga muhakkik ya yang melakukan tahqiq ya itu sungguh telah menyebutkan anna hadzal usluba siyaghatun ghairu arabiyyatin bahwa yang seperti itu yaitu Muhammadu Aliin Aliyu Abadillahi itu adalah yang merupakan gaya bahasa yang bukan berasal dari Arab. Wala yumkinu i'rabuhu maka yang seperti itu tidak mungkin di i'rab. Ya. Idil i'rabu litaraqibis salimatil bunyati. Karena yang namanya i'rab itu untuk atau i'rab itu hanya untuk susunan yang selamat ya selamat dalam penyusunan kalamnya artinya mengikuti kaidah bahasa Arab yang benar. Thumma innal hadfa yuqi'u fil lubsi. Dan menghap ya kemudian sesungguhnya menghapus kata ibnu itu dapat mengakibatkan kerancuan, kesamaran. Ya. Id la dalila ma'ahu yadullu ala annal mudhafa min auladil mudhafi ilaihi. Ya, mengapa? Karena tidak ada yang menunjukkan bahwa mudhafnya itu adalah anak dari mudhaf ilaih. Contohnya Muhammadu Aliin, Tidak ada yang menunjukkan bahwa Muhammad itu anaknya Ali. Atau Aliyu Abadillahi tidak ada yang menunjukkan Ali itu anak Abdullah. Beda dengan Muhammadu benu Aliin, Itu jelas bahwa Muhammad adalah anaknya Ali atau Aliyu benu Abdillahi. Ali anaknya Abdullah. Ya, maka kalau dihapus jadi samar. Unzur ya lihatlah An-Nahwul Wafi ya pada kitab kitab An-Nahwul Wafi ya Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama Safhata Khomsin wa Tis'ina wa Mi'ata ini, halaman 295. Kemudian, Mu'jamul Manahil Lafdhiyati juga pada kitab Mu'jam Al-Manahi al lafdhiyah Li Syaikhi ya di sini karena marfu ya Bakrun Abu Zaidin ya, tulisan dari Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid ya, rahimahullahu taala safhata 93 wa mi'ataini yaitu halaman 293 Kemudian al-idahu wa tabyinu kita juga dapat merujuk pada kitab al-idahu wa tabyinu li Syaikhi Hamudin Atu Hamud hamud Hamudinit tuwajiri Tulisan asyai Hamud at tuwajiri Ya safhata ya atau ya safhata thnatai asyrata wa mi'ata ini pada halaman 212. Kemudian Syarhul Mufassali yang bisa kita lihat pada Syarhul Mufassal ya Al-Mujallad Al-Awwala pada Jilid yang pertama, Safhata Arba'in wa Arba'ina, ya halaman 44. Wanzur Ra'yat Dukturi Syauqi Daifin fi kitabihi tais, Taisiratun Lugawiyatun. Dan juga lihatlah pendapat dari doktor Syauqi Daif pada kitab beliau Taisirat Lugawiyah. Athani yang hukum yang kedua yaitu hukum lafzi yang kedua wa min ahkamihil lafziyati annahu la tadkhulu alaihi al lima sabaqa ya dan di antara hukum-hukum lafziyah untuk alam itu adalah al it maaf alam itu tidak kemasukan al lima sabaqa ya sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya bahwa alam itu sudah ma'rifah karena alaminya ministirna ihi bi ta'rifil alamiyati an ta'rifin akhara. Karena dia sudah ada ma'rifah secara alamiah sehingga tidak memerlukan pemakrifah yang lain, ya tidak memerlukan ta'rif yang lain. Lakin qad tadkhulu alaihi lima lima dzukira ya fi idhafatihi. Ya kan tetapi um, terkadang al itu masuk ke dalam alam. Ya lima dzukira fi idhafati sebagaimana penjelasan dalam idofahnya tadi. Ya artinya mungkin ada banyak ya nama yang sama, kemudian dia memerlukan pemakrifahan yang lain. Ya terkadang. Wa fi hadha yaqulu bnu Ya'isha. Ya, dan mengenai hal ini, Ibnu Ya'ish mengatakan, ya Ibnu Ya'ish penulis Syarhul Mufassal, fi syarhihi alal mufassali, ya, dalam syarah beliau terhadap mufassal, ya, al-mujallad al-awwala, jilid pertama, safhata khamsin wa arba'ina, pada halaman ke-45 fi babil alami dalam bab al-alam amma idkhalu al-alaihi adapun memasukkan al kepadanya ai alal alami maksudnya memasukkan al ke dalam alam faqalilun jiddan fil isti'mali maka penerapannya atau penggunaannya itu sebetulnya sangat sedikit wa in kanal qiyasu ya atau tadi wa in kanal qiyasu la ya'bahu kullal ibai ya walaupun ya kias ya kias atau kaidah dalam bahasa Arab itu tidak menolaknya sepenuhnya mengapa Li annaka idza qaddarta fihi tankira ya karena jika misalnya alam itu misalnya saking banyaknya ya, orang yang memiliki nama tersebut, misalnya tadi Muhammad, ya, maka pada saat itu engkau mentakdirkannya sebagai isim nakiroh. Wa annahu laisa maziyatun ala ghairihi minal musammina. Ya. Dan pada saat itu ya tidak ada kemudian karakteristik, karakteristik khusus atau ciri-ciri yang membedakan dengan ya orang-orang yang diberi nama hal tersebut atau diberi nama dengan nama tersebut. Ya misalnya tadi kalau Muhammad, kalau misalnya ada banyak Muhammad, maka pada saat itu ya tidak memiliki ciri khusus karena semua namanya Muhammad. Bihi jaro majaro farosin warajulin. Maka pada saat seperti itu, Ya nama yang engkau takdirkan sebagai nakiroh itu menempati kedudukan farosin dan rajulin. Ya artinya seperti isim nakiroh. Kuda, ya ada banyak kuda. Atau laki-laki, ada banyak laki-laki. Wala tastan kiru antadakhula alaihi al. Maka pada saat seperti itu, engkau tidak menolak untuk memasukkan al ke dalam alam tersebut. Waqad fi syi'ri wa ma aqallahu. Ya dan sungguh memasukkan al ke dalam alam itu disebutkan dalam syair ya dan juga apa yang dibawa atau dikandung di dalam syair tersebut. Intaha kalamuhu ya sampai sini ucapan dari Ibnu Ya'ish dalam syarah mufassal. Wa min dzalika qaulus syairi dan di antara praktiknya itu adalah Nah, ucapan penyair yaitu ba ba'ada ummal amri min asiriha hurrasu abwabin ala qasuriha atau maaf ala qusuriha ya ba'ada ummal amri min asiriha hurrasu abwabin ala qusuriha ini nanti bisa dilihat juga di ya syarah dari syahid ini. Jadi umma di situ sebagai maf'ul bih untuk ba'ada. Kemudian hurrasu itu adalah fa'il dari ba'ada. Jadi para penjaga pintu-pintu, ya pintu-pintu istana, ya para penjaga pintu istana itu menjauhkan ya ummu am, ummul amri dari para tawanannya. Maka di sini perhatikan ummul amri. Ya, bukan ummu amrin, tapi ummul amri. Maka di situ al alam amrun itu kemasukan al, Itu dimasuki oleh al. Ya, maka penggunaannya ada. Ya, ada nama-nama Arab yang ya bisa kemasukan al seperti ini. Wasayati fi babil mu'arrafi bi al. Ini nanti akan datang penjelasannya pada bab al-mu'arrafu bi'al. Annaha tadakhulu ala ba'dil a'lamil manqulati min sifatin wa ghairiha. Bahwa al itu masuk kepada sebagian nama-nama yang diambil atau dinukil dari sifat dan selainnya. Ya, contohnya apa? Mithlu solihun. Ya, solihun itu adalah isim fa'il. Ya, jadi itu dinukil atau diambil dari isim fa'il. Atau wa Muhammadun. Ya, Muhammadun itu juga ya, diambil dari isim maf'ul. Ya, hammada yuhammidu. Ya, maka yang seperti itu, ya, nanti akan datang penjelasannya di bab al-mu'arraf bi'al. Wa nahwihima. Dan yang serupa dengan solih dan Muhammad. itu yang ketiga, wa min ahkamihil lafziyati. Dan di antara hukum-hukum hukum-hukum alam yang lafdiyah annahu yaqa'u mubtada'an bahwa alam itu diletakkan dalam kalimat itu sebagai mubtada wa annal hala ta'ti minhu mutaakhiratan dan keadaan dari musammanya atau keadaan dari yang diberi nama tersebut itu datang ya akhir artinya datang setelah mubtada Contohnya apa? Di sini Khalidun syuja'un. Ya Khalid itu pemberani. Maka Khalidun sebagai alam itu diletakkan sebagai mubtada. Dan keadaannya, keadaan dari Khalid itu adalah khobarnya syuja'an. Kemudian ra'aitu Hisyaman masruron. Ya saya melihat hisyam itu bergembira. Ya, di sini Hisyaman walaupun sebagai maf'ul tapi dia masuk yang masuk kepada Hisyam itu adalah fiil ro'a. Ya, dan ro'a itu termasuk dalam fiil yang membuat mubtada dan khobar menjadi dua maf'ul. Asalnya adalah Hisyamun masrurun. Kemudian menjadi ro'a itu Hisyaman masrurun. Maka Hisyaman di sini itu adalah eh, alam ya yang asalnya mubtada kemudian masruron itu adalah yang maf'ul tapi yang asalnya adalah khobar itu adalah keadaannya ar yang terakhir annahu yumna'u minas sarfi ya bahwa alam itu menjadi mamnu minas sarf artinya tidak boleh ditanwin idza wajada ma'al alamiyati sababun akharu lil man'i jika ya bersama alamiah itu terdapat sebab yang lain yang menghalangi dari tanwin. Ya, kita mengetahui bahwa ilah dari mamnu minasor itu ada harus ada dua atau ada satu yang dapat mewakili dua ilah tersebut. Nah, salah satu dari ilah adalah alamiah. Nah, maka memerlukan satu ilah yang lain yang menyebabkan dia menjadi mamnu minasor. Contohnya apa? Kaziyadatil alifi wan nuni. Seperti tambahan alif dan nun. Nahwu contohnya Uthmanu radhiyallahu anhu thalithul khulafa'ir rasyidina. Ya Uthman radhiyallahu anhu adalah khulafa'ur rasyidin yang ketiga. Al khulafa'ur rasyidin yang ketiga. Ya. Maka di sini Uthmanu itu mamnu minasorf terlarang dari tanwin. Sebab yang pertama adalah alamiyah, illah pertama alamiyah. kemudian illah yang kedua adalah adanya tambahan alif dan nun. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaika.